Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan tuduhan bahwa salafiyun sekarang adalah hadadiyah zaman baru karena mencela ulama seperti Syekh Muhammad bin Hadi? Jawabannya kalau Muhammad bin Hadi disebut apa kalau gitu? Karena yang mencela salafiyin juga Muhammad bin Hadi. Ya. Ini pernyataan pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang cenderung menampakkan taasubnya kepada Muhammad bin Hadi. Ya. Nah. Seperti Syekh Farkus, antum dengar? Pernah dengar Syekh Farkus? Nah. Muhammad Ali Farkus. Ya. Ini juga termasuk yang begitu kuat pembelaannya terhadap Muhammad bin Hadi. Ya. Satu sisi mencela orang-orang yang membicarakan Muhammad bin Hadi, tapi di sisi lain diam ketika Muhammad bin Hadi berbicara ya, tentang para masyaih tentang tulabatul ilm al fudala. Nah, ini pernyataan yang tidak benar. Apa boleh mendengarkan kajian Ustadz Khatib Banjarsari karena ada sulh? Kalau seandainya benar, jujur, mereka termasuk Khatib sendiri mau mengikuti menjalankan sulh, maka dengarkan apa nasihat Syekh Rabi ya tapi kenyataannya tidak demikian jauh panggang dari api ya ada banyak hal yang saya belum bisa sebutkan di sini soal kronologi sulh yang terjadi dan bagaimana kondisi hati pada saat di sana ya intinya jangan dengar kajian khatib Banjarsari. Bicara sa'afiqah disebut merusak sulh jika Ustadz Askari dan Zul Akmal bicara sa'afiqah. Begitu juga dengan Ustadz Lukman dan Ustadz Muhammad. Lalu siapa sebenarnya yang telah merusak sulh? Pertanyaannya siapa yang berbicara soal sa'afiqah ketika telah terjadinya soleh. Askari. Askari yang bicara tentang sa'afiqah. Salah satunya ketika menyampaikan ceramah ya, seputar biografi Muhammad bin Hadi. Di situ disebutkan, disinggung soal sa'afiqah. Belum lagi syekhnya, Ruzai. Ya. Sudah berbicara tentang sahafiqah. Nah. tidak, Alhamdulillah. Pada saat itu belum ada yang bicara soal sahafiqah. Nah. Jangan pura-pura bodoh lah. Ya. Nah. Selesai insya Allah ya. Cukup. Apa lagi? Hah? Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Shalallahu alaihi wasallam. ilaha kawatubrik. Alhamdulillahirobbilalamin.